Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina وَتَبِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Amma ba'du Sohib warna Engkang sangat kula hormati Wonten ing dinten menika insyaallah sampean sedaya waras-waras mawon nggih Mandar muga teng Gusti Allah dipun paringi sehat. Mandar muga teng Gusti Allah diparingi waras nggih, seger esok nyambut gawe. Akale padang. Pakaran ini tepak gede. Sing cilik mandar muga diowahi ini jembar nang Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirubah nasibnya, bisa menjadi lebih baik. Kalian barokai maos kitab sing namine kitab Bada'i Zuhur fi waqa'i Duhur karanganipun Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi Sahib warna ing enggang ingkang kulo hormati Salawatullah wasalamuhu Madar mugi tetap dipun aturake dumateng Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andar muga kula ambek sampean diaku dadi umate mulai saking dunya tumeka ngantos datang alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ing mriki wonten ing kitab niku dipun dawaken kisah iu. Dawu sopo Imam Al-Kisai. Dawu lama rufi'a ing dawu lama rufi'a. Arikalane den angkat. Idrisu sopo Nabi Idris. Ila sama imaring langit. Wa alimat lan ngerti sopo al malaikatu poro malaikat. Malaikat niku jamak, jamak taksir. Mufrotin malakun. Jadi nek malakun maknane malaikat siji. Nek malaikatun berarti kata. Ngerti anahu ing sak temene. Idris iku layab brohu ora bakal ngalih-ngalih sopo Idris mina saking sama. Kolat nurin jawab sopo al malaikatu matur ilahana ing dawuh ilahana do Gusti kula wa sayyidana do bendoro kula wa maulana lan do zat kang ngasihi ing kula maka li hadzal abdil khati'i ma utawi apa karena iku ono pemali adal abdi iku tetap kadwe ikila kaulo al khoti ikang akeh lupute. Kang tau ngelakoni keluputan. ayasiro henggo dati sapa adzal abdu fi makomil malaikat yang dalam panggonan para malaikat al mukorobina Kang dan para kakan kabeh. Sohib warna engkang kula hormati Imam Kisai dawuh ngangkat sebuah cerita engkang dipun pendet saking hikayahipun Nabi, Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Pada saat Nabi Idris diangkat datang langit. Oh, kapan Nabi Idris niku diangkat datang langit? Nabi Idris niku diangkat datang langit teng Gusti Allah pada saat wa huwa ibnu thalathimiatin wa khamsin wa sittina sanatan pada saat itu Nabi Idris berumur 365 tahun. Oh, umur nabi-nabi kuno niku dawa-dawa. Sakniki kula mbek sampean niki dibatesi nang Gusti Allah swidak telu liwat tang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipundhut tang Gusti Allah pada umur 63. Nabi Idris diangkat tang Gusti Allah ke atas langit yang sampai saat ini tidak turun lagi ke dunia. Pada saat itu Nabi Idris sedang berumur 365 tahun. Bayang nongge sak monten dawani umure Terus katai amali koyok nopo kula ambek sampean ndak iso bayang no Setelah diangkat ke langit, para malaikat niku punya keyakinan. Wah, kaenaan Idris iki. Ana ndek langit bareng-bareng karo malaikat al mukarrabin nopo malaikat al-muqarrabin? artinya malaikat-malaikat al mukorobin niku adalah malaikat yang punya anak buah yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi tugas khusus untuk menjaga ini sebagai koordinatornya malaikat ilmu korobin. Pata anak buah ini kusuh. Ini kulampik sampean gak ada kenalan malaikat jenenge malaikat Israel. Kenal sampean nang malaikat Israel. Durung kenal tapi mari ngono diparani sampean hati-hati. Soke parane ingkang kula hormati, Malaikat Israel ini kita masuk al-malaikatil mukorobin. Dia, badan beliau, dia itu punya banyak anak buah. Jenggo ning pasuruan nonton mau mati sepuluh sedino. bang Probolinggo sepuluh. Nonton-nonton nang Aceh sedino niku sampai dua ribu. Siapa yang membunuh mereka beribu-ribu ini? Niku sendi Indonesia. Turung di negara-negara liane. Satu hari mungkin bisa jadi orang mati sebanyak satu seribu setiap hari. Atau oh, sepuluh ribu. Nek akal kula bisa sampean waras. ti <laughs> ngomong dari malaikat Israel tok sing penjabut nyawa. Sakmene bok iki sapa sing jabut? Lho ya gampang to. Malaikat Israel niku hanya seorang koordinator saja. Anak buahnya banyak. Eh, <laughs> kono bagianmu sing jebot, kono bagianmu sing jebot pagi. Plek. Dengan penataan manajemen yang tidak mungkin luput. So mati kula mbek sampean Mas Yakai sedina niku 10.000 wong tetep mati. Lu cari malaikat niku malaikat punya keyakinan. Wah, enak temen rezeki anak kini. Kumpul ambek para malaikat al-mukarrabin. Tak kira gelemnya ingkri kaenaan kumpul lambek para malaikatil korobin. akhirnya malaikat niku matur, do Gusti, kok enak men lo panjenengan sing wis tau ngelakoni salah niki kali sampean dikumpulaken kari al malaikatil korobin. Sak pinten pangkate menungso niku kok iso kumpul kali para ilmu korobin. Sohib warna akhirnya dipun jawab dening Gusti Allah fa auhallahu ilaihim annakum ayartum bani adama bi fi'lihim Allah maringi wahyu Tumatang para malaikat eh malaikat innakum ayartum bani adam kon tak rungok-rungokno teko nadae gunemmu sing sik tas iki koyok-koyok kon niku ngenyek bani adam Tak delok kesimpulan teko omonganmu iku koyok-koyok malaikat iku luwih mulya ketimbang menungso. Wis saiki ini Nek pancene kon ngenyek falau raqibtu fikum ma raqibtu fihim minasyahwati. Daune Gusti Allah. Andai kata organ tubuh sing ana ndek awakmu iku para malaikat tak susun padha karo menungso. Artine menungso iku duwe syahwat, kon tak kei syahwat. Menungso iso mangan, kon tak kei mangan. Tak kei karep mangan. Menungso iku iso kumpul karo iso berasmara, kon tak kei berasmara. Wa qaddartu alaikum ma qaddartu alaihim minal khotoyah Tur andai kata kon tak kei ujian temenan. Tak bodoh no ujian ni karo menungso. Kon paham? Menungso iku maju mundur selalu berkenaan dengan ujian. Dadi wong soge ya ujian. Dadi wong melarat ya ujian. Dadi wong pangkat ya ujian. Dadi rakyat jelata ya ujian. No, andai kata kon tak kei model-model sing koyok menungso iku. Tak no ambek koyok opo sing tak gaek nonang menungso sa awa e sa akal akal sak sahwat syahwate La fa'altum a'dhamma min fi'lihim. Daune Gusti Allah. Niscaya kelakuan dosa sing kon lakoni jelas akan lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Nih kisah kemarin. Rono malaikat ngenyek datang jenisnya menungso Allah mboten terima. Jadi panci ini penggawean ngenyek ini ndak oleh. Seperti apapun modelnya. Koyok nopo mawon pangkati. Ojo ngenyek nang wong sing ono ning sore. Ndak oleh langsung diketokne nang Allah Subhanahu wa taala. Ki. Nek pancene kon koyo ngono, tetep aku ndak terima. Sohib warna yang Kang kula hormati pancene sing matur niki Gusti Allah. Akhirnya malaikat niki ngucap buki faqalu Subhanaka Rabbana ma yambaghi lana an na'siyaka Gusti. Sepunten nih kulo saestu kulo betet niat bangkang datang panjenengan gusti. Kulo niki hanya sekedar masuk akan akal to. Kenapa tidak? Bayangkan Idris itu sudah punya kesalahan datang panjenengan. Sedangkan kita al malaikatil mukorobin niki mboten tahu ngelakoni kesalahan. No kok iso wong sing tahu salah, menungso kaya Idris niku sampean kumpulaken kali golongan kula ngeten iki. Kula ngomong niku mboten niat ngenyek Gusti, saestu kula mboten niat mendurhakai panjenengan. Allah tetap mboten terima Gusti. Sohib Parman. Fa'awah Allahu Ta'ala ilaihim bi ayyakhtaru minhum malakaini min khiyarihim fayahbituhuma ilal ardi wa yarkabu fihima asyahwata mislama rokibaha fi bani Adam. Akhirnya Allah merintah datang para malaikat. Nek kon ndak terima malaikat, tolong. Saiki no golongan musim paling api. Kon voting, kon pilihan secara umum. Kok jurusan niki pilihan umum niki. Mencari orang yang terbaik di antara malaikat niku dolek tiang kali. Is aku njaluk uang, pilihin teko golonganmu sing paling api. Loro ae. setorno nang aku. Sopo sing munggone awakmu paling apik di antara malaikat luru iku? Tamel nopo Gusti? Wis pokoke pilin. Engko lek kon wis oleh milih, maka dari malaikat dua niki tak setel. Kabilatore padha karo kabilatore menungso mesine padha karo mesine menungso ya ana syahwate ya ana kepingin mangane ya ana kepingin ngombene ya ana ngantuke tak susul nang aku di malaikat sing paling api sampun soke parna karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan pilihan umum moko malaikat niku ngumpulaken sedaya kanca-kancane kangge pilihan umum Setelah dipilih Sohib Warna ternyata di antara sekian malaikat niku sing paling apik kali. Faktarotil malakaini Faktarotil malaikatu ini min khiyarihim Dipilih wonten tiang kali Ketepaan sing jenenge malaikat luru niki jenenge malaikat harut Kalih malaikat marut Atas contohnya wonten di Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر Niki daunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dati parna. Harut marut niki. Termasuk malaikat sing dingpele paling api. Teng para malaikat niku. Nang gusti Allah. Dikai organ tubuh persis seperti manusia. pun mari dikei persis koyok menungso nggih terutama dikei syahwat wa ahbatahuma ilal ardi akhirnya malaikat kekali niki nang Gusti Allah dikongkon mudun nang bumi ayo mudun kon nang bumi Tanggi nopo Gusti? Wis pokoke Kon tak prentohno ayyahkuma bainan nasi bil haqq kon saiki tak kei tugas untuk menjadi hakim di antara manusia agar kamu memberi keputusan manusia dengan hak. Ojo sampai nyeleweng kon. Aku kepingin weru iki. Ujiane malaikat niki kan. Krono ngenyek wau niku. Pun wanahahuma anisyirki billah. Kon ndak oleh syirik nang aku. Pertama disuruh menjadi hakim yang adil. Yang kedua tidak boleh syirik. Yang ketiga wa'angkot lin nafsi. Gak oleh mateni awak awak Titenono iki. Geloan malaikat. InsyaAllah. Pun tak oleh zina, tak oleh ngumbi khomer. Setelah diteliti apa yang dilarang oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah, payas adani ila sama Faja'ala yaqdiyani bainan nasi bil haqqi win bin nahar fa idza amsaya dzakara ismallahil a'zam. Fayas'adani ila sama fastamarra ala dzalika syahran wahidan. Karena mendapatkan perintah dari Allah untuk menjadi hakim yang adil. Dikongkon sing lurus pun nang Gusti Allah ampun Syekh warna. Betul-betul dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Siapapun yang minta bantuan hukum kepada dua malaikat ini, maka dia tidak akan pernah dikecewakan oleh dua malaikat ini. Nikule awan. Jadi kalau awan dia berusaha untuk menghukumi para menungso niki dengan adil, kalau malam dia berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantun zikir munggah nang langit, kumpul ambek konco-konco malaikat, podo sing podo malaikat dik nyukur. Lungeten ngeten niki sohibar nafas tamarro ala dzalika syahron wahidan. Berlalu selama satu bulan. Warang tutup satu bulan, Fa'atat ilaihima imro'atun min ajmalin nisa. Oleh saulan rungu Masyarakat waktu niku. Akhirnya onten wong wedok lah. Sing termasuk wong paling ayu waktu niku. Fil husni ing dalam enak eng ngomong, eng dalam bagusnya penampilannya, wal jama lilan api wajahe. Wal qaddilan dedeke tepak. Wal i'tidalilan bentuk tubuhnya juga pas. Wa kana ismuha az-Zahra. Jenenge wong wedok niku Zahra. Masya Allah. Niki malaikat. Niki. Ditekani nang wong wedok Zahra niki. Wa kanat min ahli Faris. Yang niki termasuk yang Persia wa tahkumu ala udati mudunin pada kholat ala harut wa marut melpet datang daleme harut kali marut dalam keadaan dandan sing ngepol semua parfum yang dimiliki digawe okay. terus coro gayai gampangane bahasa saat ini ngomong aduh bahasa ini action okay. Action ini ditata pun. Ya nopo sing sekirane wong niku tertarik nang awake. Gak tertarik nang bentuk tubuhnya, mungkin tertarik nang wajahnya. Gak tertarik nang wajahnya, mungkin tertarik nang omongannya. Gak tertarik nang omongannya, mungkin tertarik karo tingkai. Sekuabane pun ditoto nih. Barang ditoto, melepet tenggerane harut marut, laporan. Thumma syakat ila zainikal malakaini man khosomahuma. Ya apa malaikat? Harut marut aku ini diganggu Kalau tolong bo, oh, aku ini apa yang sekiranya aku ini iso aman saking gangguan wong iku malaikat. Sokep marna ingkang kula hormati. Kalau malaikat yang lain Memang mereka tidak diberi syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sampai kepada malaikat Harut dan Marut, wis dijanjeni nang Allah Subhanahu wa taala testing. Ya apa malaikat iki dikai syahwat model. Dikai menungso, dikai syahwat, ditekani wong wedok ayu. Bingung sampean Harut kali Marut ketap ketip ya, nang ngelat itu. Opo ya, iki sumpah aku. Gepuk ndasing ngeten ya, malaikat Harut aduh mati aku mati. Barang didelok guneme cek enake. Katene ngomong, dek wis kadung nyekel predikat malaikat. Akhirnya dia akan berusaha untuk tidak tertarik. Pada hari pertama, malaikat Harut Marut niki lolos dari kejaran wong wedok niku. Bareng hari kedua, Sing konco-koncone niku padha ngomong. Malaikat Harut bisik-bisik ambek malaikat Marut. Cak cak opo? Tak kagak. <laughs> niki malaikat niki sak Tak kagak. Tak kagak kuwi opo? Ya Aduh, jare sing sitok nih. Padha ae. <laughs> Aduh. Niki malaikat. Falamma tazayada bihimal amru rawadaha an nafsihi fa'abat. Barang delok mandeng mandeng mandeng mandeng ndak kuat karo modele ngomong. Duh. Dik. Apa malaikat? Aku ndak kuat aku. <laughs> ndak kuat aku tak aku ndak kuat ya apa. Kata apa? Sampai ini malaikat. Masa ada malaikat kebingin? Semoga ya aku dak kuat. Aku dak kagak. Aku dak sampai ini. Ya apa ya. Mari kita habiskan malam ini dengan. Ya apa lah. Wangsul ditinggal. Hak dak kelau. Pulang. Sing wedok niki pada hari kedua sengaja gudang beton gelem nyingkri. Barang tutuk nang hari ketiga dirayu male. Mboten gelem. Tetap mboten gelem. Sekali tidak mau. Saya tetap akan tidak mau. Terus ngekei syarat. Waqalat lahuma. La umakkinukuma mimma arattuma hatta taf'ala ma uritu. Aku malaikat tidak akan menyerahkan semua yang apa kamu inginkan dari saya. Apa mana yang kadek ngudik zaman? Mesem aku nak katanya gelap. Syukur sampean iso ngelaksanakan persyaratan yang saya ajukan. Maka sampean bisa melampiaskan kemauan sampean terhadap diri saya. Syukur sampean bisa ngelaksanakan persyaratanku sakarpe. Nenda iso ndak. Malaikat takon, "Oh, persyaratan ini, Persyaratan ini gampang. Nomor siji antas judal sonam sampean kudu nyembah nang berholo. Ingat, satu, sampean kudu nyembah nang berholo. Tadi dikatakan oleh Allah, diwasiati nang awas kon, ojo sampe syirik nangat. Dan ini mulai dirayu nang wedok dikongkon nyembah berholo. Yang pertama. Yang kedua, watashruba al khomro. Sampean kudu ngombe khomer, kudu ngombe topi miring. Lima ribu. Masya Allah, sahih benar. Faqala la sabila ila Fa inna Allah ta'ala nahan anhu. Tak iso. Mosok sampai niki ngokon aku nyembah sakliani Gusti Allah. Ya ndak iso. Sampean ngokon aku ngombe komer, ndak bisa. Tak anak dalan aku dilarang nang Allah Subhanahu wa taala. Temenan aku. Tak, tak bisa aku, tak bisa. Jadi sing wedo, lek sampean ndak iso, aku ya ndak iso. Ayo. Sampean kan wis ndak kuat, delok awakku ndak kuat. Sampean kepingin nang aku. Nek sampean kepingin persyaratannya itu tadi harus kamu lakukan. Pun. Setelah tidak mau orang perempuan tadi juga tidak mau mengikuti kehendaknya kedua malaikat yang bejat ini. Wan sorofat anhumah ditinggal wangsul. Barang ditinggal mulai tambah dah iso terus. gimana ada. Ketip-ketip. Malah malik tok kelon-kelon ambe kayu. Mboten nemu dalan niki punan. Sampai fazada bihima alwajdu. Sampai tambah dangu tambah kroso koyok lorong ngoten atine. Wong ndak dikarepi wong niku kan macam-macam sebenarnya. Kowe wong lanang kudu kadung suweneng ndak dikarepi waduh. Eh niki rasane ndas kowe pecah. Isi ya ya opo sembarang ngono. Jadi sing wedok ngudone iso. Sing lanang niki tebak malaikat baru pertama kali kenal karo wong wedok. Waduh. Eh niki rasane koyo abon ndas niki iso. Krono ndak kuat. Sing wedok niku aku ndak teko-teko maning nang omahe yang ini teko arek wedo gue saya kira teko ya. akhirnya badan kuat. niki tutu wedo ising moro, justru malaikat ising nyangi umai ising wedo niku umai, barang digoleki ketemu watoroko taraka halbab ditok-tok ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh. Selamat malam. Apa kabar? Wah, rasio dengarin sampai tulen rene. <laughs> Dari malaikat, tak kuat aku, deh Tak kuat aku nyonggo sing siji kan. Lek nyabut nyawane wong iso lek iki aku tak kagak. <laughs> Padakhala alaiha malpet tang riyan. Lungguh layak yang dayo dayo Kei panganan disukui teng sing weten. Bahar mari didar. Ambek dirayu dedek-dedek ngoten nang wong Ya apa? Kakak sampean nglakoni persyaratan. Innakuma ta'lamani ma aradtu minkuma. Sampean perlu apa sing tak karepno? Kakak apa tak sampean? Pakola, inna syirka la zulmun azim wal qatlu azim. tuh, Eh, Nek aku nang sampean kongkon syirik nang Gusti Allah, iku kegeden dosane. Nek aku kongkon mateni wong, ya gede sana. Wis aku milih si ae. Aku milih ngombe homer. Ngombe homer niku kan tak patek kok coro merugikan orang lain kan boten patek ngerugikan orang lain. Mungkin merugikan hanya kepada dirinya sendiri. Niku dosane wong ngombe homer. Wis ngombe khamr wis. Lek ngombe khamr iki insyaallah luwih gampang. Mari ngono aku tak njaluk sepuro nang Gusti Allah. Walam lama annal khamra ummul ma'asi. lu Padahal malaikat loro niki mboten semerap. Nek sakjane ngombe khamer itu adalah awal dari semua kemaksiatan. Awal. Jadi nek wis wani ngombe khamr niku naudzubillah. Bakal wani nglakoni liyane. Nek wis wani ngombe khomer bakal wani nyolong. Nek wis wani ngombe khomer bakal wani madun. Tapi hal ini tidak disadari oleh malaikat kali ini. Akhirnya sohib warna malaikat kali ini maju. Diombe tentang malaikat khomer. Bayang malaikat ngombe khomer. Insyaallah. Falamma intasaya bareng pun mabuk malaikat kekalih niki wakoa alal marati masya Allah akhirnya malaikat luru niku sampai tumi bosino taruh wong wetok sing niki wau Barang pun zino faro'ahuma insanun. etok. Onten sing ketok lek malaikat kekali niki sedang melaksanakan zina. Onten wong sing weru setunggal. Loh. Dari malaikat kok zina iki. Ketok malaikat. Lek ono wong sing nginceng bahwasanya awak ini ku sedang melaksanakan zina. Krono ketok malaikat konangan akhirnya malaikat niku wedi perbuatannya ini takut disebarluaskan pada masyarakat. Takut perbuatannya itu disebarluaskan kepada masyarakat. Lek disebarluaskan kok datine ya opo? Akhirnya menungso niku dipateni sakit. Dadi mari zina oleh ana wong ketok sing ketok niku dipateni pisan. Fa amarat huma ayas judali sonam. Akhirnya malaikat kali niku wau mantun mateni wong, jadi mari zino terus mateni wong, mari mateni wong diperintah supadoso malaikat niki sujud datang berholo dan kufur datang Allah Subhanahu wa taala. masya Allah Ngeten sokibarna Niki malaikat. pun sujud nang Gusti Allah, barang sujud. Mari sujud nang Gusti Allah, Karpe awak ini ku kepingin munggah nang langit. Kepingin kumpul-kumpul karu konco-konco sing liyane. Bareng kajengi munggah nang langit, ini niku digawe ndak iso sok Tuki bumi kajengi miber nang dukur langit kati bareng karo malaikat-malaikat liyane. Nah iso wisan sebab awak sampun melanggar datang perintah Gusti Allah. Laporan tentang Nabi Idris. Nabi Idris. Apa malaikat? Tolong bawa Nabi Idris jaluk nonang Gusti Allah. Aku kan ngelakoni kesalahan si sepisan. Aku kan ngelakoni kesalahan si sepisan. Mosok katanya tidak disepuro nang Gusti Allah. Tulung mbok waran nang Gusti Allah supaya aku iki iso miber maning kaya asale ngono lho. Aku kan sik bisa nglakoni dosa. Mosok aku katene di ganjar kaya ngene ndak iso kumpul ambek kanca-kanca liyane. Mular sok malaikat ya Allah. Jari Nabi Idris, "Ulah apa sampean kok njaluk tulung nang aku?" Iya. Lah sampean kan bendino amaliku diunggahno nang Gusti Allah, bok-bok ngono. Nabi Idris ku tiang ahli mojo Quran saking warna kok sak niki? Tiang ahli maos kalamullah. Tiang ahli maos mushafi Gusti Allah. Yang setiap hari amalnya niku diunggah nonang langit, diaturakan tunggu Gusti Allah Jari nih malaikat luru niki gila iso. Aku unggah no lewat amal-amalmu iku mang. Tak no suwiwiku supaya aku bisa kumpul kalau malaikat sing Sokip Warna, tuh, bingung Nabi Adam. Nabi Idris. ala Idris dalika. Dipilih akhirnya nang Nabi Idris nopo sing dadi pesenani malaikat luruniku Dilaksanakan. Senajano mang asal usule poro malaikat niku ngenyek dumateng Nabi Idris. Tadi mari dinyek dinyek dinyek ibu tuh Justru jaluk tolong nang Nabi Idris. Tapi apa Nabi Idris? Tetap Nabi Idris berusaha untuk membantu malaikat kali ini. Ya wis tak warano nang Gusti Allah. Menawa sampean iso maning. Menawa dosa-dosa sampean iso disepuro nang Gusti Allah. Akhirnya sampean iso kumpul karo malaikat-malaikat liyane. Diaturaken nang Gusti Allah. Ya nopo niki Gusti? Malaikat kekali niki kalepe njaluk sepuro datang panjenengan. Bab dek Rosong rasa nglakoni dosa mek sepisan. Iya wis. Jarine Gusti Allah, ya apa? Akibate wong ngenyek wong. Ya iya. Jarine malaikat iku ngarani kon akeh dosane. Seto tak cobaan uang sing paling apik di antara malaikat justru gagal melaksanakan ujian teko Padahal malaikat Harut Marut itu termasuk malaikat sing paling hebat. Akhirnya nang Gusti Allah diparingi luri. Pilihan. Oleh Allah diberi dua pilihan atas permintaan Nabi Idris tadi. Pilin waranang malaikat. Jaluk disiksa di nero, di akhirat opo jaluk azab ono di dunia. Sohib warna yang kula hormati dengan sangat bijak maka malaikat dua niki milih kepingin disiksa wonten dik tu dunya. Paham nggih? Niki malaikat. Dipilih siksa wonten dik dunya akhirnya diazab nang Allah Subhanahu wa taala disekek akan wonten dik jeruni sumur sing diletakkan ada di negara Babilnia Babilnia ini termasuk negara wonten dik wilayah Irak niku. Sikile disekek dukur anda sih sisikik ningsor digelantongi wesi ngoten sakewan. Dadi nek sapa? Dadi sampai saat niki malaikat Harut Marut niku nang Gusti Allah digelantong no wonten di sumur di Negoro Babil mriyangir sampai saat niki sampai dino kiamat. lu di jerone sumur niku malaikat niku nang Gusti Allah dikei wis kadung kena hukuman. Dikei ilmu sing jenenge ilmu sihir disebut disebutakan nonton di ayat bau diatarakan wa ma yu'allimani min ahatin hatta yakula innama nahnu natun falatakfuru coba belajar ilmu sihir. Sihir ini termasuk penggawaan sing kufur datang Gusti Allah. Jadi orang-orang kafir niku belajar nang seumur ini. Faya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih tiang-tiang Yahudi niku kata yang belajar datang malaikat harut kali maut yuk nopo misa no bojo lanang karo wedok onten sing belajar yuk nopo carane mateni dagangane wong onten sing belajar carane yuk nopo lek mateni wong duduk dagangane malah wonge niku belajari saking malaikat harut maut. setiap malaikat harut ambek marut niki dijalui belajar tang menungso malaikat harut marut selalu menjawab ojo belajar nang aku. Ilmu sing tak ni aku termasuk penggawaan syirik nang Gusti Allah. Nek kon belajar ilmu syirik berarti kon syirik nang Gusti Allah. Jadi tumpang tindih saking di Al-Qur'an niku koyo ngoten. Jadi wonten dek Babil Mia niku mergo mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dua pilihan daripada azab antara azab wonten dik syurga, eh di dunia utawa azab wonten dik akhirat. Jadi menungso niku jelas luwih mulio ketimbang saking malaikat. Sebab koyok ngeten niki. Jadi wonten syahwat niku lho. Sing nyebabno menungso niku angel ini tadi tiang api niku Sohi Parna. nafsu niki, nafsu syahwat monggo kita jaga supaya kita niki betul-betul menjadi makhluknya Allah yang lebih mulio ketimbang poro malaikat. Sak monten nopo sing kula uh, eh, aturakan datang panjenengan tentang secuil cerita bagaimana sebetulnya kejadian malaikat dan manusia ketika bertengkar lebutan di sing paling utama kaya ngoten niku wau. Mandar muga dados ilmu sing manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.